الرجل وهذه الأصابع في حكم صف واحد ثابت هكذا نعم. على الأرض فيبدأ من جانب اليمنى فإن تقديرها حلق حلقة بوضع الأخمص على الأخمص يأباه التبع بخلاف اليدين وهذه الدقائق في الترتيب تنكشف بنور النبوة في لحظة في لحظات واحدة وإنما يطول يطول التعب علينا ثم لو سألنا ابتداء عن الترتيب في ذلك آه، في في ذلك ربما لم يخطر علينا وإذا ذكرنا فعله صلى الله عليه وسلم وترتيبه ربما تيسر تيسر لنا بما عاينه صلى الله عليه وسلم في شهادة الحكم وتنبيه على المعنى استنبات المعنى ولا تظنن أن أفعاله صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته كانت خارجة عن وزن وقانون وترتيب بل جميع الأمور الاختيارية التي ذكرناها يتردد فيها الفاعل بين قسمين أو أقسام كان لا يقدم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 Kemarin sempat kita bahas yang berkenaan dengan eh, panjangnya kumis, kemudian kita gunting ya atau kita rapikan hingga sampai eh, melihat atau sampai terlihat merahnya bibir yang atas kemudian mencabut bulu ketiak apabila bisa apabila tidak bisa cukup dikerok tidak apa-apa bulu ketiak kemudian begitu pula e, bulu yang ada di atas kemaluan pun juga demikian dikerok itu yang lebih afdol bagi laki-laki kemudian menggunting kuku ya memotong kuku kita yang panjang dengan tertib yang sudah diatur oleh agama Islam yang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW yang di ya, riwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya sudah kita terangkan kemarin kemudian sekarang permasalahan menggunting kuku yang ada di kaki menggunting kuku atau memotong kuku yang ada di kaki sebagaimana sudah kita terangkan yaitu urut jadi mulai kelingking kanan terus ke jari manis setelah kelingking kemudian jari tengah kemudian jari telunjuknya kemudian ibu jarinya, kemudian ke kiri jari telu, e, ibu jarinya, kemudian jari telunjuknya dan diakhiri dengan jari kelingking. Jadi jari-jari kelingking ke jari kelingking. Kalau yang di kaki itu urut gitu ke kanan. Ya, ke kiri deh ya, ke kiri. Jadi jari kelingking yang kanan urut sampai jari kelingking yang ke kiri. Jadi ke kiri, arahnya ke kiri. Gitu. <clears throat> ya sebabnya di jari kaki itu tidak ada tidak ada telunjuk jadi makanya tidak didahulukan telunjuk kalau jari kanan kalau tangan kalau tangan kan ada jari telunjuk ini makanya yang diawalkan jari telunjuk tapi kalau di kaki kan tidak tidak ada jari telunjuk tidak ada jari telunjuk ini ini bukan jari telunjuk ini ya jari namanya jari telunjuk itu buat nunjuk gitu buat menunjukkan sesuatu Taib ya, itu diantaranya. Kemudian diterangkan sama Imam Ghazali bahwa ini semuanya kekuatan penerangan ini kalau bukan dari cahaya kenabian tidak ada yang bisa. Kenapa kok di dalam agama Islam itu semua diatur seperti orang afwan mau buang hajat itu diatur bertekan pada sebelah kiri. Kenapa kok begitu? Kok bukan bertekan pada sebelah kanan atau dia seimbang begitu? Ini kalau bukan cahaya kenabian atau bukan lisannya Rasulullah yang menerangkan tidak ada yang tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa ini ya kemudian kenapa kita kok disunahkan kalau kencing itu duduk kok tidak disunahkan kencing berdiri kecuali kalau di musim syita syita yang dingin betul di Al-Ramut atau di Mekah sana musim yang sangat dingin betul itu disunahkan kencing berdiri karena lebih baik daripada berobat lebih baik daripada berobat. Kenapa begitu? Ini kalau bukan lisannya Rasulullah yang menerangkan, tidak ada yang mampu. Dokter-dokter ini semua kan dari Tibun Nabawi itu yang diambil-ambil. Si Ibnu Sina, Al-Farabi, falsafah-falsafah Islam itu semuanya sebetulnya mengambil dari daya kekuatan akalnya Rasulullah. Tanpa Rasulullah tidak ada yang mampu. Begitu. Ya. Nurun, nurun nubuah itu ada. Ya ya itu yang bisa yang bisa menjabarkan yang bisa menerangkan dengan gamblang kemudian jangan anda kira wala tadhunanna jangan dikira bahwa seluruh perbuatan Rasulullah itu baik diamnya Rasulullah atau berhentinya Rasulullah tidak bergeraknya Rasulullah itu keluar dari pertimbangan-pertimbangan dan keluar dari undang-undang atau keluar dari tertib peraturan-peraturan Islam jangan jangan dikira semua af'al, perbuatan Rasulullah, ucapan Rasulullah, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala rapih. Karena untuk uswah Rasulullah itu. Nabi menggunakan apa namanya minyak wangi. Kenapa Nabi menggunakan minyak wangi? Itu semuanya sudah diatur oleh Rasulullah Taala bahwa memang begini aturannya Islam itu. Diminta orang Islam itu untuk bersih, untuk berbau wangi. Saat dia kumpul dengan sahabat-sahabatnya dia diminta untuk membersihkan diri. Rasulullah menggunakan piyama, baju piyama putih warnanya. Kenapa yang dipilih sama Nabi putih? Kenapa bukan yang dipilih sama Nabi itu yang lain selain putih? Itu Rasulullah sudah pokok semua gerakan Nabi Muhammad tidak keluar dari pertimbangan Islam. Bahkan aturan-aturan fikih semua ini merujuk kepada Rasulullah. Aturan-aturan fikih semuanya merujuk kepada Nabi. Begitu. Ya, tidak bisa keluar dari itu semuanya. Bahkan seluruh perkara-perkara yang ikhtiariah yang bentuknya itu diusahakan oleh manusia, alat tidak karenaha yang sudah kami sebutkan oleh yang kami sudah kami sebutkan dalam kitab Ihya ini yataraddadu fi hal fa'il baina gismaini au aksam yang terkadang orang waktu mengerjakannya itu ragu, bimbang. Dia mau mengerjakan yang kanan apa mau mengerjakan yang kiri, mengerjakan yang satu apa mau mengerjakan yang lain. Kadang-kadang ada kebimbangan begitu, seperti antum misalnya. Misalnya ada pekerjaan eh, antara ada halakot ilmu ya di satu masjid dengan uh, zikir di satu masjid ya mana yang lebih afdal ini ini kan dua pertimbangan yang sama-sama baiknya zikir di masjid afdal kemudian halakat ilmu untuk menerangkan masalah bab ilmu masalah fikih atau masalah tauhid afdal nah mana dari segi dua afdal ini yang paling afdal ini semuanya baik ini fadilah itu fadilah tapi yang afdal yang mana nah, pertimbangan itu kan Ka'an layak dumu ala wahidin mu'ayyan bin itifak seperti seseorang tidak mungkin dia akan melangkah ke tempat yang dia tuju dengan kesepakatan tidak mungkin masalah saya pribadi sudah saya datang ke masjid Asgaf ini saya lihat ada zikir di situ Masya Allah banyak zikir orang menangis banyak orang yang munajat kepada Allah Ta'ala di satu sisi yang lain wah ini ada yang halaga taklim di situ ada ngajar tafsir misalnya ada yang ngajar fikih misalnya ada yang ngajar tauhid misalnya saya berpikir, ini yang paling bagus menurut saya yang mana? Oh, nanti dulu. Kalau menurut Anda jangan dikeluarkan di sini. Harus menurut apa yang ada pada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Nah, begitu. Ada hadisnya itu. Falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al masjidah ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid fara'a minhum halakoten Rasul di situ melihat ada dua halagat Kemudian Rasul mengatakan kila huma afdol walakin al ukhra afdol al akhar yang lain ini lebih yang afdol daripada yang lain nah, ada itu hadisnya nah, kita lihat kita rujuk hadisnya nah, kita ikuti sunnahnya Rasulullah pokok semua lini kehidupan semua segi kehidupan sudah ada contohnya dari Rasulullah Sebetulnya negara ini kalau dia mau betul-betul mengikuti tata aturan yang sudah dibentuk oleh perundang-undangan Rasul, selamat. Tidak akan ada percekcokan, tidak akan ada macam-macam, tidak akan ada keroyokan, tidak akan ada pemberontakan, tidak akan ada pertumpahan darah, tidak akan ada. Karena sudah yang diatur adalah rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu. Perundang-undangan Islam namanya. Undang-undangnya sudah diatur oleh Allah wa Rasuluh. Kemudian bal bimakna yaktadhil iqdam buat takdim buat takdim bahwa ada makna yang didahulukan, ada makna yang mendahulukan. Fa innal istirsala muhmilan kama yatafiqu sajiyatul bahaim. Karena seseorang yang dia melepas hawa nafsunya atau dia tidak menggubris hawa nafsunya akan membawa dia kemana tidak ada bedanya dia dengan binatang ternak. Tidak ada bedanya. Itu sifatnya binatang ternak. Tidak boleh kita. Kata Rasulullah SAW, La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Rasulullah mengatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang hingga hatta yakuna hawahu hingga hawa nafsunya tabaan lima jitu bihi mengikuti apa yang aku atur mengikuti apa yang sudah aku kerjakan sempurna hawa nafsunya ya, tidak mengikuti akal kita kalau akal kita banyakan hawa nafsu sudah nah, kita jangan mengikuti hawa nafsu kita mengikuti apa yang sudah digariskan oleh agama itu bagus ya ya meskipun manusia dalam ikhtiarnya uh, dia akan menyoroti kalau emang ini baik menurut hati kecilnya dia baik kerjakan tidak apa-apa tidak apa-apa pertimbangan dengan pertimbangan-pertimbangan yang bagus. Kemudian wadabtul harakat bimawazinil ma'ani sajiyatu auliaillahi taala. Adapun pertimbangan gerakan dengan uh, satu pemikiran makna-makna yang akan dia langkahkan ini betul apakah tidak? Itu adalah sifatnya para wali Allah. Aulia Allah taala ulamanya Allah taala sebelum dia bergerak dia berpikir. 70 kali makanya makalah hadramiyah itu disebutkan fakir sab'in wa gatek marah ada makalah itu pikirkan 70 kali putuskan sekali maksudnya apa bukan kita suruh banyak mikir maksudnya adalah sebelum kau bergerak pikirkan kira-kira kalau saya melakukan ini itu apa keuntungan buat saya dan apa kerugiannya nah begitu supaya kita tidak salah langkah ya Wa kullama kanat harakatul insan wa khataratuhu ila dhabti agrab. Setiap kali gerakan manusia dan betikan hati manusia itu mendekati kepada kesempurnaan. Gerakannya itu dia kemana? Ya dagang, bukan tidak dagang manusia kerja, tapi dagangnya jujur. Masalah tidak dagang khamer, tidak jualan bir, doa tidak jualan tidak tidak jualan yang hal-hal yang membuat orang menjadi madarat tidak jualan sarung baju takwa batik apa terserah roti apa, -apa. terserah tidak apa-apa mendekati kepada kesempurnaan tuh. atau dia datang ke masjid sembahyang etikaf di masjid sembahyang tahiyatul masjid etikaf di masjid duduk ngaji Quran berzikir mengikuti halagatil ilim mendekati gerakan yang sempurna dia meskipun manusia tidak ada yang sempurna mendekati gerakan sempurna wa anil ihmali wa tarkihi sudah abad adapun dia jauh daripada meninggalkan hal-hal yang artinya yang yang sia-sia ya, dia yang sia-sia dia tinggalkan jauh-jauh perbuatan yang tidak manfaat tinggalkan sama dia daripada dia duduk nongkrong di depan sana sama gitaran sama ngitungi kakinya orang jalan berapa kakinya orangnya jalan satu dua ono sing siji ono sing loro ono sing telu daripada dia ngitungi orang jalan mobil jalan kadang platnya nomor dihitung sama dia ini buat SDSB atau porkas daripada dia ngitung seperti itu sudah namanya sudah itu sia-sia dia jauh dari hal itu kanat martabatuhu ila rutbatil anbiya'i wal auliya'i akthar maka kedudukannya atau martabatnya hampir menyamai martabatnya nabi dan martabatnya wali. Orang gerakannya pak pas. Islam itu mengatur gerakan yang pas. Ya, makanya dulu almarhum Al Habib Anis itu mengatakan bahwa orang boleh punya jenggot, bukan tidak boleh, sunnah. Boleh punya jenggot sunnah. Orang boleh punya kumis, sunnah. Sunnah Nabi itu. Orang boleh apa? Tapi jenggot sama kumis yang dia kenakan tadi ini adalah jenggot yang dirapikan. Jangan kemudian dibuang begitu. Dalam arti kata dibiarkan. Atau kumis-kumis yang kemudian sampai ya Allah, sampai ikan lele kumisnya. kayak iwak lele, tidak bagus. Jadi artinya punya kumis sunnah tapi diatur kumisnya, jenggot diatur jenggotnya begitu. Pakai minyak wangi sunnah. Tapi pakai minyak wangi yang kalau sekiranya orang salaman itu wah nikmat masya Allah baunya wangi ada yang banyak-banyak, celeng mumet bok jatuh kadang ada begitu ya sering diutarakan juga sama Ustaz Najib waktu di masjid nah, ini juga tidak betul artinya gerakan-gerakan yang sudah digerakkan yang yang sudah dicontohkan oleh Rasul SAW Alaihi Wasallam ini adalah semua gerakan-gerakan yang bagus yang diikuti yang harus diikuti diikuti. Bagaimana pantasnya bagaimana begitu. Ada orang dulu zaman Rasulullah dulu kak, uh, apa sarungnya sampai di setengah betis. Anda belum melihat dan merujuk hadis yang lain gitu. Kan ada sahabat yang punya sarung sampai setengah betis Rasul mendiamkan. Mengapa kondisi itu kok didiamkan oleh Rasulullah? Nabi itu faham, mengerti ini sahabat tidak punya sarung kecuali sarungnya cekak. Nah, begitu. Kita pun yang sarung bagus ya rendahkan di bawah betis. Di atas mata kaki. Karena yang bagus begitu, di atas mata kaki sedikit. Begitu. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq waktu jalan depan Rasulullah sarungnya agak turun dari mata kaki. Depan Rasulullah dia jalan didiamkan sama Nabi. Waktu Sayyidina Umar jalan sarungnya diturunkan oleh Sayyidina Umar seperti sarungnya Sayyidina Abu Bakar di bawah mata kaki, dipegang sama Nabi. Angkat sarungmu. Diangkat sama rasul Umar sarungnya, duduk rasul Umar. Kenapa Abu Bakar kok tidak disuruh begitu ya Rasulullah? Saya lebih tahu hatinya Abu Bakar di kau. Ini sudah ilmu hakiko, tidak berani. Ya, ya sudah gitu. Islam mengajarkan yang ini, caranya begini. Untuk kondisi-kondisi hati seperti para sahabat Rasulullah itu kondisi hati-hati yang bersih. Ya. Nah, ikhwani, kemudian wa kana gurbuhu minallahi azza wajal azhar kalau orang sudah mendekati kepada kedudukan wali Allah kedudukan orang yang suci orang yang dekat sama Allah taala maka kedudukannya dia kepada Allah taala itu tampak jelas kelihatan dia jadi panutan orang jadi ini diikuti jadi muktada bihi ya Idil garibu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam huwal garibu minallahi azza wajalla karena orang yang dekat perbuatannya dengan perbuatan Rasulullah berarti orang tersebut adalah dekat kedudukannya kepada Allah kalau orang dekat sama Nabi mesti dekat sama Allah dekat sama Nabi dekat sama Allah wal garibu minallah la budda yakuna gariban kalau orang sudah dekat kepada Allah taala maka pantas dia disebut sebagai orang yang dekat garib al garib wal wali yang dekat kepada Allah itu namanya wali Allah kalau orang sudah dekat kepada Allah Ta'ala, maka dia pantas disebut ulama, disebut waliullah, disebut sofiullah, disebut garibullah, disebut mugarrabin. Pantas dia disebut orang mugarrabin, orang yang didekatkan sama Allah. Pantas. Ya. Fal garibu minal garibi, garibun bil idhafati ila ghairihi. Orang yang dekat, karena dia dekat dengan orang yang dekat, maka dia pantas disebut orang yang dekat. Masalah saya, saya bukan orang baik, tapi saya dekat dengan orang yang baik, maka orang akan mengatakan bahwa saya orang baik karena saya dekat sama orang baik. Begitu. Contoh kecil aja, sampul Quran. Sampul Quran ini kalau belum nempel sama mushaf, kalau belum nempel sama mushaf, orang yang junub megang kertasnya boleh. Sampul Quran, ada sampul Quran. Kertas begitu, plastik. Kalau dia belum dekat sama Quran, Siapa saja boleh pegang itu sampul kertas atau plastik itu. Mau dilempit masuk kantong buat apa terserah. Buat bungkus kacang boleh. Dimasukkan sampah tidak apa-apa. Tapi ketika dia dekat sama Quran, disentuh sama orang yang tidak punya wudhu aja haram hukumnya. Karena dia dekat sama Quran. Begitu pula manusia kalau dia dekat dengan orang yang dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, maka dia dihitung orang yang dekat kepada Allah dan Rasulnya. Begitu. Jadi pemahamannya begitu. Dibandingkan dengan orang yang jauh dari Rasulullah dan Allah. Fa na'udzubillahi an yakuna zimamu harakatina wa sakanatina fi yadi syaitani biwasitatil hawa. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tali kendali kita, gerakan kita dan berhentinya kita atau tidak bergeraknya kita itu jangan didasarkan dari hawa nafsu yang diatur oleh tangan syaitan gerakan semua itu diatur oleh agama perundang-undangan yang ada di dalam diri kita ini aturan yang ada di dalam diri kita ini diatur oleh prinsipnya oleh agama itu untuk prinsip pribadi jadi Imam Ghazali ini bicaranya adalah untuk kepentingan prinsip pribadi setiap muslim adapun untuk orang lain bicaranya lain nanti bicaranya bab lain nanti kita tidak usah ngurus ya orang lain kenapa orang itu kok begini kok begini kok begitu nanti dulu kekuranganmu itu jauh lebih banyak daripada kekurangannya dia di sana kalatat kurbihi auratan miri amro auratan fakul luka auratun walinasi alsun jangan kau lisanmu itu menggunjing atau membicarakan auratnya orang lain dirimu itu banyak auratnya katanya Imam Syafi'i begitu dirimu itu banyak cacatnya banyak aibnya nah, begitu ya Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum واعتبر في ضبط الحركات باكتحاله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يكتحل عليه اليمنى عينه اليمنى ثلاثا وفي اليسرى اثنين فيبدأ باليمنى لشرفها وتفاوته بين العينين لتكون الجملة وترا فإن للوتر فضلا عن الزوج فإن الله سبحانه وتر يحب الوتر فلا ينبغي أن يخلو fi'lul abdi min munasabatin liwasfin min awsafillahi ta'ala walidhalika ustuhibbal itaru fil, fil istijmar wa innama lam yaktasir fi ala thalathi wa huwa witrun li anna yusra la yakhussuha illa wahidah wal ghalibu anna al wahidah la tastaw'ibu usulul ajfani bil kuhli wa innama khassasa al yamina bil thalathi li anna tafdila la budda minhu lil itar wal yaminu afdal fahiya biziyadati ahad dikatakan masalah bercelak maka ukurlah sekarang kata Imam Ghazali ukurlah di dalam gerakan kita yang sempurna ukur sekarang gerakan apa yang harus hari ini saya gerakkan gerakan apa yang harus hari ini yang saya harus saya lakukan nah, itu diukur sama kita diukur Syekh Ali Ahmad Ali Makarim sebelum dia keluar rumah itu dia sudah nulis Syekh Ahmad Ali Makarim sebelum dia keluar rumah dia nulis niat banyak dia niat ini dia niat ini dia niat ini dia niat ini dia niat segala macam dia tulis niatnya dia dia tunjukkan ke gurunya Al Habib Saleh bin Abdullah Al Attas Habib Saleh bin Abdullah Al Attas tunjukkan Dad Syekh saya mau gerakkan begini bagaimana ini jangan ini bagus ini bagus ini nanti tunda saja ini jangan nanti gini gurunya gerakkan Al Azimam Syekhi ditali kendali gurunya oh yang jangan coret yang nanti tunda ya segera kerjakan kerjakan ini nomor dua prioritas ini aham ini muhim ini lebih penting ini yang penting yang lebih penting dulu kan sama yang penting begitu gurunya yang ngatur gerakannya lurus itu Syekh Ahmad Ali Makarim menjadi ulama besar karena karena seluruh gerakannya dia diatur oleh gurunya di bawah bimbingan maksudnya itu di bawah bimbingan gurunya itu guru yang betul itu tutwuri handayani ya mengikuti apa yang diatur sama dia yang dicontohkan sama dia ini sekarang guru sekarang ini katanya tut buri bahaya nih <laughs> ngetut buri malah bahaya ya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bercelak bagaimana fa innahu kana yaktahilu fi ainihi yumna thalatan Rasulullah kalau bercelak pada mata yang kanan tiga kali satu dua tiga baca doa itu Allahumma nawwir basari wa basirati doanya begitu paling sedikit minimal Allahumma nawwir basari wa basirati Allahumma nawwir basari tiga kali pada mata yang kanan wa fil yusra itsnaini pada mata yang kiri Rasulullah bercelak dengan dua kali celaknya dua kali tidak tiga kali yang kanan yang tiga kali yang kiri dua kali fayabda'u bil yumna li syarafiha Rasulullah mendahulukan yang mata yang kanan karena yang kanan ini lebih mulia daripada yang kiri. Semua begitu. Innallah eh, anallah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun. Rasulullah itu suka sama yang kanan. Pakai serandal itu yang kanan dulu. Kalau nyopot yang kiri. Kalau pakai yang kanan dulu. Masuk ke masjid kanan dulu, masuk rumah kanan. Kecuali masuk ke tempat-tempat yang tidak baik seperti pasar, masuk kiri. Gitu. Masuk WC kiri. Masuk pasar kiri begitu ya itu eh, kenapa Rasulullah SAW memilih begini ini nanti diatur ada penjelasannya nanti ya, kita tidak tahu penjelasannya bagaimana karena yang bisa menerangkan gini ulama besar besar seperti yang Ghazali watafawutuhu bainal ainaini litakunal jumlah witran kenapa mata yang kanan dicelai sama Nabi tiga kali, mata yang kiri Nabi memakai celak cuma dua kali. Nah, karena perbedaan antara tiga sama dua kalau dijumlah maka hukumnya menjadi lima tiga sama dua sama dengan lima lima itu angka ganjil apa angka genap ganjil witir ya itu fa inna lil witri fadlan aniz karena hitungan ganjil itu lebih mempunyai keutamaan daripada hitungan genap hitungan ganjil bilangan ganjil itu mempunyai keutamaan daripada bilangan genap tapi orang zaman sekarang kadang-kadang punya konotasi ini orang ganjil ini konotasinya ganjil itu kan kurang beres tidak genap nih Ya, hitungannya berarti kalau ganjil itu dia tidak beres padahal sebetulnya ganjil itu mempunyai bilangan ganjil itu adalah mempunyai keutamaan dibandingkan dengan bilangan genap kenapa? fa inna Allah subhanahu witrun yuhibbul witra karena Allah itu adalah bentuknya ganjil yaitu satu yuhibbul witra menyukai segala perkara yang berbentuk ganjil gitu ya fala yang bagi an yakhluwal abdu fi'lul abdi min munasabatin liwasfin min ausafillahi ta'ala Imam Ghazali mengatakan seyukyanya semestinya Manusia ini di dalam gerakan-gerakannya dia itu jangan keluar daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala itu kan Allah menyukai bentuk yang ganjil, maka ya lakukan yang ganjil. Bentuk yang ganjil itu lakukan. Kalau memang itu dirasa sudah ada tuntunannya dari Rasulullah atau sudah diaturkan oleh ulama atau sudah dibimbing oleh ulama, ikuti. Jangan ngikuti hawa kita, jangan. Kalau hawa kita ngikuti mungkin tidak baik, tidak baik oh, ini bilangan ganjil Ustaz lebih baik saya metalan. bagaimana pakai serandal satu orang akan nyangka ini kok begini ini kan ganjil ini ganjil Allah Ta'ala witron yuhibul witra ini ganjil menurut hawa nafsunya ini nah, tidak boleh, tidak baik pakai celana yang satu ada bentuk celananya yang satu celananya pendek ya orang akan menyangka bagaimana orang ya bagaimana mas ini ganjil ini kan um- inna Allah witrun yuhibbul witro. Ya, bukan begini bentuknya witir yang diinginkan. Ganjil yang tidak baik. Itu menurut hawa nafsu. Tapi maksudnya ganjil yang sudah diatur oleh agama. Gitu. Bukan semuanya ganjil itu baik, enggak ya. Kemudian oleh karenanya disunahkan seseorang waktu dia memakai batu untuk istinja itu disunahkan mengambil batu yang ganjil tiga jika dengan batu yang tiga sudah suci, cukup. Kalau dengan batu yang tiga belum suci, maka ngambil batu yang keempat. Bila di batu yang keempat sudah suci, maka sunnah ngambil batu yang kelima supaya dapat ganjil. Bila di batu yang kelima dia belum suci, maka wajib mengambil batu yang keenam. Bila sudah suci di batu yang keenam, maka sunnah ngambil batu yang ketujuh supaya dapat bilangan ganjil. Ya. Nah. Maka kemudian wa inna ma lam yaktasir ala thalathi wa huwa witrun di analisis yusra la yakhuswa wahidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi harus tiga. tidak, tidak membatasi harus tiga. Nabi mengatakan kau harus pakai batu tiga di dalam kau istinja. tidak. Nabi tidak mengharuskan. Hanya saja bentuk batu tiga itu minimal. Minimal pakai batu tiga saat kita istinja Jangan pakai batu satu karena batu satu itu tidak cukup. Tidak cukup dengan batu satu. Kadalik bercelak. Bercelak itu maka paling sedikit tiga. Satu, dua, tiga. Jangan sekali, satu. Jangan. Kalau satu itu tidak cukup. Ya paling di atas satu, dua, tiga itu lebih afdol. Witir. Ya. Wal ghalib annal wahidah la taustaib. Nah, lihat. Kebanyakannya, kebiasaannya bahwa bilangan satu itu belum memenuhi daripada apa kalau kita ingin bercelak. Maka kalau kita bercelak dengan sekali, ya belum bercelak namanya. Namanya kita belum bercelak. Begitu. Kemudian adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan yang kanan dengan tiga mata kanan itu dicelaki tiga kali karena li'anna tafdil la budda hulil itar karena yang kanan ini lebih afdol daripada yang kiri maka Rasulullah mendahulukan yang kanan dengan itar, ganjil bilangan tiga, sedangkan yang kiri Nabi Muhammad cuman bercelak dengan dua kali. Nah, namun ada kesempatan lain. Ya. Fa'in gulta, jika engkau bertanya, falima iktasara alathnaini lil yusra wahwa zaujun, wahia zaujun. Jika engkau bertanya, mengapa? Mengapa falima? Mengapa? Rasulullah hanya di mata yang kiri itu bercelak cuman hanya dua kali padahal dua kali itu hitungan yang genap Kenapa Rasul kok tidak mengikuti yang ketiga juga? Yang kanan tiga, yang kiri juga tiga. Kenapa Nabi kok tidak begitu? Nah, kita bertanya begitu. Padahal yang tiga itu katanya ganjil, genap, apa? Ganjil lebih afdol daripada yang genap. Fal jawab, jawab. Jawabannya anna dzalika darurah. Ini adalah hukum darurat. Berarti bagaimana? Id lau ja'ala kulli wahidatin witran kanal majmu'u zaujan. Kalau di sini bilang hitung, hitungannya atau bilangannya tiga dan di sini juga bilangan atau hitungannya tiga, maka kalau dijumlahkan maka menjadi genap angka enam. Tiga sama tiga sama dengan enam. Ganjil sama ganjil kalau dijumlahkan maka hitungannya menjadi genap id al witru ma al witri zaujun zaujun itu genap zaujun itu genap ya karena bilangan ganjil ma al witri sama bilangan ganjil hasilnya adalah zaujun genap Wari tuhul itar fi majmu'ul fi'li wa fi hukmil khasratil wahidah ahabbu min riayatin fil ahad. Maka hukum Rasulullah mengambil hukum yang ganjil di dalam bilangan membersihkan e, mata dengan bercelak dan perkara-perkara yang lain yang sudah disunahkan oleh Nabi Muhammad beliau memilih bilangan ganjil itu beliau sukai daripada bilangan genap namun ada di sini walidalika aidan wajhun oleh karena itu ada pendapat lain ada pendapat lain yang mengemukakan wahwa an yaktahila fi kulli wahidatin salatan yaitu Rasulullah saw pernah juga di setiap matanya beliau bercelak dengan tiga kali tiga kali nah, ada tuntunannya ada tuntunannya ada tuntunan Rasulullah bercelak yang kanan tiga kali yang kiri dua kali tapi juga ada hadis yang lain di mana Rasulullah bercelak juga yang kanan tiga kali yang kiri juga tiga kali celaknya Rasulullah dulu tuh pakai tangan jadi didulit gini celak tidak pakai gagang itu. Celaknya pakai tangan. Riwayatnya begitu. Kemudian fil akhir mau dekat wafat Nabi, beliau bercelak dengan pakai gagangnya itu. Mukholah itu. Ya. Ala giyasil wudu ini dikiaskan dengan pengkiasan wudu. Wudu itu kan tiga kali tiga kali. Wajah tiga kali. Tangan kanan tiga kali. Tangan kiri tiga kali. Yaitu kepala usap tiga kali telinga bareng tiga kali, kaki yang kanan gebyur tiga kali, kaki yang kiri dibasuh tiga kali, tiga kali tiga kali semua. Mengkiaskan daripada membersihkan badan saat dia wudhu dengan tiga kali kanan dan tiga kali kiri, begitu pula dengan mencelai mata tiga kali kanan tiga kali kiri. Bagaimana ini hukumnya? Wagot nugila dali kafis sahih wahwal aula. Dan ini memang sudah dinukil dan ini adalah pendapat yang utama dan sahih pendapat ini dari pendapat yang terakhir ini pendapat yang terakhir ini mengatakan bahwa yang lebih afdal kita utamakan tiga kali yang kanan tiga kali yang kiri di dalam kita bercela ini bukan hitungan tapi ini adalah bilangan sendiri ini bilangan sendiri jangan disumlahkan mata yang kanan tiga kali ini haknya dia mata yang kiri juga punya hak tiga kali begitu ini syariah begitu kalau syariah di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam dulu atau iya, Yahudi dulu, kalau dipukul yang kanan maka mereka minta dipukul yang kiri. Zaman syariat Nabi Allah Isa. Kalau dipukul yang kanan pipi kanan dipukul di tempeleng orang, maka mereka memberikan pipi yang kiri. Pipi yang kiri juga tempeleng juga, tempeleng juga. oh. <laughs> Mereka mengatakan, kenapa kok begitu? mosok yang kanan saja, yang kiri juga diberi haknya. Ini syariat dulu, syariat zaman Nabi Muhammad bagaimana? Ya bisa ini. Syariat Nabi Muhammad dalam arti kata bukan begini bentuknya, tapi dalam arti kata ibadah. Kalau kita berbuat yang di sini bentuknya satu, ya satu. Di sini dua, dua. Di sini tiga, tiga. Bentuk ibadah. Basuhan di sini satu, satu. Sunnah. Apa? Tiga, tiga sunnah Sunahnya tiga, tiga sunah. Kanan tiga, kiri tiga, kaki tiga, kaki yang kiri juga tiga, begitu. Ya. Kemudian walau dahabtu astagsi daga igamara'ahu sallallahu alaihi wasallam fi harakatihi la talal amru. Kalau kita mau mengukur atau kalau kita mau betul-betul mendetail di dalam semua gerakan-gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan habis. Sampai yomel giamah tidak akan habis. Semua gerakan Rasulullah ada catatannya, ada ilmunya. Kenapa kok begini kok? Kenapa bukan begitu? Kenapa kok begini kok? Kenapa? Itu semua ada catatannya. Rasulullah kalau kita mau kita detailkan seluruh gerakan Nabi Muhammad, maka latolal amru fiha semua perkara ini akan jadi panjang akhirnya. Tidak ada bahasan-bahasan yang lain kecuali ya itu. Kenapa kok Nabi menggunting kukunya awal dari jari telunjuk? Oh, kalau kita mau perdel ini semuanya. Akhirnya yang semua tidak kita gubris nanti. Masalah Nabi mandi bagaimana, masalah Nabi buang ajat bagaimana, masalah Nabi wudhu bagaimana, masalah Nabi sholat bagaimana, masalah Nabi dagang bagaimana. Tidak tahu kita, karena ngurusi kuku. Kalau kita mau detail apa itu Rasulullah, masalah kuku diperdil atau diperinci ilmunya, panjang urusannya ya. Fagis bima sami'tahu malam tasma'hu maka kiaskanlah apa yang belum kau dengar dengan apa yang sudah kau dengar kiaskan saja sudah begitu pokok penting yang penting itu kita sebagai orang awam ikhwani duduk sama orang alim tanyakan kira-kira perbuatan saya yang seperti ini itu pantas apa tidak pantas yang berkenaan dengan din ya agama ibadah agama ini yang berkenaan dengan kesehari-harian ya kita dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dewasa ya bisa kita pertimbangkan sendiri Kemudian wa'lam annal alim la yakunu warithan lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa idza tala'a ala jami'i ma'ani syariah. Dikatakan orang alim ini tidak menjadi pewaris Nabi Muhammad. Orang alim itu kan pewaris Rasulullah. Al ulama ulama itu pewarisnya Nabi, para nabi. Orang alim tidak akan jadi pewarisnya Nabi Muhammad kecuali illa idza tala'a ala jami'i ma'ani syariah apabila dia mengerti mendetail memahami makna-makna syariah baru dia dikatakan orang alim jadi orang alim itu bukan hanya fatwa ditanya orang langsung dia jawab bukan alim ini orang alim itu lihat gerakannya dia gerakannya sudah menuju kepada syariah yang dia fatwakan ataukah belum belum oh, bukan alim ini bukan alim ini makanya dulu Nabi Allah Musa alaihissalam waktu dia bertemu dengan Allah Ta'ala di Jabal Turi Sina dia minta ya Allah siapa sahabatku nanti di Jannah di Jannatul Firdaus Allah mengatakan seorang anak hamba Allah Ta'ala yang miskin itu orangnya bentuknya bagaimana ya Allah bentuknya begini begini begini begini begini begini begini dia merawat ibunya Perangkat Nabi Allah Musa alaihissalam cari itu hamba dicari sama Nabi Allah Musa dapat hamba tersebut di pasar lagi jual daging biasa kayak orang biasa jual di daging ya, ini kiranya sifat-sifatnya seperti ini oh pas datang dia wahai hamba Allah apakah engkau yang namanya fulan ibn fulan oh ya betul saya namanya fulan ibn fulan apakah kau punya seorang ibu hidup sebatang kara hidupnya di daerah pegunungan atau daerah hutan ya betul kalau begitu saya ingin ikut sama kau maka orang tersebut menyiapkan daripada perbekalan pasarnya Perbuntelannya di, di apa? Perbekalannya disiapkan dan kemudian dibawa pulang ke rumah. Diikuti sama Nabi Allah Musa alaihissalam sampai tiga hari. Di dalam tiga hari itu yang dilihat oleh Nabi Allah Musa alaihissalam tidak ada kecuali dia memberikan air minum atau air susu untuk ibunya. Tiap hari, tiap malam. Ibunya bahkan kalau mau ke kamar mandi digendong sama dia. Dibersihkan ibunya. Ibunya sudah tua gendong lagi masukkan kamar mandi apa di tempat tidur ditidurkan ibunya ditimang-timang seperti anak bayi itu sampai tidur kalau sudah tidur ibunya bangun kemudian diberikan susu terus begitu bakti sama ibunya kata Nabi Allah Musa alaihissalam orang seperti begini ini saya lihat banyak tapi kenapa orang ini kok mendapatkan eh, apa kelebihan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini apa kira-kira tidak ada kelebihan sholat sunnahnya biasa tidak ada sholat sunnahnya puasa sunnah tidak ada tidak ada apa-apa Lantas dia bilang, "Ya Allah, yang mana kelebihannya?" Tanyakan sama dia, apa kelebihannya? Tanyakan sama, "Eh, hamba Allah, aku ini adalah kalimullah, tiga hari di rumahmu tidak melihat kelebihanmu." Kenapa wahai kalimullah? Oh Rasulullah Nabi Allah Musa alaihissalam, ya. Aku dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah taala bahwa temanku nanti di dalam Jannatul Firdaus adalah dirimu. Dia biasa tak bangga subhanallah bangga subhanallah pesta anda biasa alhamdulillah lantas saya ingin bertanya kepada kata Nabi Allah Musa apa kelebihanmu hingga kau menjadi kawanku di dalam Jannatul Firdaus sebagaimana yang kau lihat wahai Nabi Allah aku tidak punya kelebihan apa-apa kecuali aku merawat ibuku dengan ikhlas karena Allah Ta'ala nah, ya. jadi maka dikatakan orang alim itu tidak dikatakan alim sebelum dia semua gerakannya Nabi dia tiru. Dari mulai A sampai Z dia tiru, alim baru. Kalau belum belum dia. Hanya fatwa-fatwa saja, banyak orang bisa berfatwa. Ya. Begitu. Hatta la yakuna bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa darajah wahidah hingga dikatakan oleh Imam Ghazali, orang alim tersebut gerakannya atau antara dia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada jarak kecuali cuma satu derajat. Maru, Tidak ada. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari mulai ujung rambutnya sampai ujung kakinya semua sunnah Nabi. Semua sunnahnya Rasulullah. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali apalagi. Semua dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya semua sunnah Rasulullah SAW yang dia kerjakan. Tidak ada kecuali. Ya. Maka dikatakan antara dirinya dengan Rasulullah SAW tidak ada jarak kecuali cuma satu derajat. Apa itu? Wahia jatun nubuwah. Yaitu derajat apa? Derajat kenabian. Bahwa dia bukan nabi kalau Nabi Muhammad adalah nabi. Cuman itu dok derajatnya. Adapun af'al perbuatan ibadah muamalahnya plek sama seperti Rasulullah. Baru dia alim. Makanya ulama-ulama dulu itu mengikuti bagaimana cara Rasulullah berimamah. Diikuti. Said Muhammad Alwi Al-Maliki itu. Orang kalau lihat Said Muhammad Alwi Al-Maliki dilihat begini, ini ganteng wajahnya. Geneh, bagus, tampan rupawan. Tapi ya tagillah dia takwa dia sama Allah Ta'ala tidak rupawan kemudian jadi bintang film enggak dia rupawan alim Syed Muhammad Alim ngajar dakwah dalam orasinya raja-raja Saudi itu sama Syed Muhammad Alwi Al Maliki tunduk begitu jadi kerupawanan Syed Muhammad Ali Al Maliki dia cetuskan dengan ilmunya dia berikan manfaat faedatul ilm kepada muslimin muslimat yang ada di Mekah di Madinah dia ya derajat antara dirinya dengan Nabi Muhammad tidak ada kecuali cuma derajat kenabian karena dia bukan nabi bukan nabi dia wali oh, alim wali begitu kalau Nabi Muhammad nabi di atasnya wahya ad-darajah al-farigah bainal warith wal maurus itulah derajat kenabian adalah derajat orang yang menerima waris sama orang yang meninggalkan waris itu beda bapak sama anak bagaimanapun juga beda Beda. Bapaknya segitu anaknya begitu. Ada. Bapaknya baik, anaknya tidak baik. Ada. Ada bapaknya tidak baik, anaknya yang baik. Ada. Tapi ini bagaimana? Ini yang menerima waris sama orang yang memberikan waris yaitu Nabi. Orang yang terima waris namanya orang alim ulama. Sama. Cuman derajatnya Rasulullah SAW lebih tinggi karena dia Nabi. Rasul, pilihan Allah Ta'ala. Kekasih Allah Ta'ala. Tinggi derajatnya ya idil mawruz, huwa hasolal malu malu bitahsinihi waktu darah aleh. adapun orang yang memberikan waris atau orang yang meninggalkan waris adalah orang yang punya harta dan orang yang mendapatkan harta karena dia syuhul kerja dan dia bisa menguasai hartanya itu orang yang mawruz namanya saya matalan saya kerja banting tulang kaya sekarang orang bertanya Kenapa Anda kok bisa kaya? Satu, kekayaan saya karena dari dapat dari Allah taala dan yang kedua karena saya usaha. Alhamdulillah usaha saya diberikan berkah sama Allah, saya diberikan oleh Allah taala jadi kenikmatan yang luar biasa. Kemudian begitu saya mati, warisan diberikan kepada keturunan. Sekarang keturunannya, kok Anda bisa jadi kaya? Kekayaan saya karena saya dapat warisan. Anda tidak yang tulang, tidak yang tulang karena bapak saya kaya, saya bapak saya mati, saya dapat warisannya. Kan beda antara maurus dengan waris. Nah, begitu, ya. Kemudian wal warith walladzi lam yuhassil wa lam yaqdir alihi walakin intagala ilaihi wa talaqahu minhu ba'da husulihi lahu ya itu waris itu tidak bekerja. Tidak bekerja, cuman dia dapat dapat harta, dapat ilmu, dapat rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Ya. Tapi dia kerjanya apa? Kerjanya ya mengikuti mengikuti gerakan Rasulullah dia dapat warisan Rasulullah. Mengikuti gerakan bapaknya dapat warisan dari bapaknya begitu. Ya. Fa amsalu hadhil ma'ani ma'a suhulati amriha bil idhafati ilal ahwar wal asrar la yastagillu bidarki eh, hal ibtida ilal anbiya. Maka dikatakan bahwa perkara ini tidak tidak menjadi mudah. Tidak menjadi mudah kecuali orang-orang yang betul-betul memperhatikan secara detail dan secara perhatian yang seksama untuk meniru bagaimana syariat Nabi Muhammad. Kalau antum ikhwani mau betul-betul menelaah dengan bagus, dengan detail, dengan perinci, duduk dengan orang alim bagaimana toh? Syariatnya Nabi Muhammad buka mata sampai tutup mata, mau ditiru, mau dipersiskan, bisa. Gampang ini, ya. Kemudian wala yastagilu bistimbatiha talagian ba'da tambihil anbiya 'alaiha ilal ulama alladzina hum waratsatul anbiya alaihimussalam dan tidak mungkin ada yang bisa menjabarkan, tidak ada yang bisa mengulas, tidak ada yang bisa menerangkan dengan gamblang kecuali ulama. Nah, kalau kita bisa mau mengulas dengan baik, dengan bagus, dengan ini duduk sama ulama yang ahlinya, yang masanya dekat dengan Rasulullah atau memahami sirah Rasulullah dengan baik, maka duduklah dengan mereka, mintalah pertimbangan kepada mereka apa toh sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW untuk kita lakukan, kita amalkan di dalam amal kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah dengan demikian kita diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala fit dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محب ليس يدري من يحب ولا ماذا يحب تتب له هذا فقل لي يا نديمي وأوضح ما يحب لمن تحب إذا هبت نسيمات المعالي تزلزل قلبه إن كان قلبه وإن سجعت جمامات العلانيه على أغصانهن تراه يصبو وإن مرت أحاديث الغواني به تبكي بدمع لا يغيب وإن أرضت لطيفات الأغانيه على أسمائه يغشاه كربون فهل هذا من الأدواء داء يداوي ويجدي في تبوه وقد ذهب الأساة وقد تفاناه وواراهم عن الأبصار تربوه وإنا أن قريب سوف نمضي على آثارهم فاسوقوا ركبوه إلى الرب الرحيم